diikuti oleh wali-wali Belambangan penjaga agama Maulana Rahmatullah Ampel duduk di Ampel penjaga agama murid-muridnya putranya dan kemanakannya termasuk Sunan Giri di sana penjaga agama Islam Maul Malik Ibrahim sebelum mereka di Gersik di Leran duduk agama Islam nah kita kita nah itu duduk di tempat atau manapun saja terus yang kita Islam

pengamis, pengamis, pengamis Islam, penganjur, penganjur. Di mana sih kepada Tadi saya katakan dari omong kasar menjadi agen-agen Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia bisa ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Tahun lagi datang 12 orang. Pemuda. Di antara ada mereka itu adalah yang lain. Yang sudah Islam diperkuat Islam oleh Nabi. Yang belum diislamkan. 12 orang tahun depan. Sudah dijanji, dijanji, dibeat istilahnya oleh Nabi. Zaman dulu kan masih Islam dibeat. Kan? Disumpah, dijanji. Harus taat, patuh pada Allah. Harus mengambil agama Islam, meneruskan dan sebagainya. Semua begitu sudah, kata Nabi, sudahlah. Sekarang kamu 12, kembali saja lagi ke Yathrib, teruskan perjuangan sampai sana. Dan ini saya beri guru satu, seorang. Jadi pertama kali eh, Nabi mengutus seorang guru, seorang pemuda yang cukup cakap dan memang gagah berani. Kebetulan orang yang ganteng juga, bagus. Namanya Mus'ab bin Umair. Jadi kalau kita cerita perguruan, dalam Islam mesti kenal Mus'ab bin Umair. Kalau ada orang cerita perguruan dalam Islam, tak nyebut-nyebut Mus'ab bin Umair, tandanya tidak tahu sejarah ini. Tidak tahu ngaji. <laughs> Iya, ada namanya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair seorang guru agama Islam yang pertama diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam di kota Yathrib bersama 12 orang tadi yang datang diikuti satu. Maka pada saat itu diberi gelar mukri istilahnya mukri jadi mengajar bor ah, mengajar agama Islam yang ada pada pada saat itu kan masih mulai loh ada nah, dari lincahnya Mus'ab bin Umair dari cukup cakap dan gagah beraninya dan serta urat dan supelnya pembesar-pembesar Aus dan Khazraj yang tadinya begitu konflik, begitu bermusuhan dapat ditaklukkan masuk agama Islam. Masuk masuk pembesar-pembesar mereka masuk agama Islam. Karena mereka sudah masuk agama Islam, golongan Aus dan Khazraj otomatis menjadi bersatu, sudah tidak ada konflik, tidak ada peperangan menjadi satu saudara. Maka Allah berfirman, id alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Nah, ini satu Tahun depan datang lagi 70 orang laki-laki dan dua perempuan. Pada musim haji. Artinya bulan-bulan hari-hari haji. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW berbicara ingin bertemu dan membicarakan masalah-masalah yang penting secara rahasia agar orang-orang penduduk Mekah, kaum musyrikin dan kafirin tidak mengetahuinya. Katanya ya baiklah. Nanti pada hari hari tasyrik. Akhir hari tasyrik di Aqobah di Mina. Nanti kamu berkumpul di sana, saya akan datang kata Nabi. Jam akhir malam. Anggap jam kita ini jam 3. Sudah betul-betul saat itu datang mereka berkumpul. Berkumpul di akobah di akhir malam sedang orang-orang penduduk Mekah tidak ada yang tahu. Lalu Nabi datang ke sana bersama pamannya yang bernama Abbas. Pada saat itu Abbas belum masuk agama Islam. Tapi karena kemanakannya, jadi hanya pembelaan terhadap famili, famili kemanakan. Padahal dia belum Islam datang dua orang Nabi Muhammad SAW dengan pamannya namanya Abbas bin Abdul Talib bertemu di sana kata Abbas bibir itu hei jamaah dari Yasrib kamu tahu ini Muhammad orang yang mulia di kalangan kita dan ini bukan sembarangan orang kalau kamu betul-betul akan mengikuti dan akan membela membelanya terserah kalau jangan kalau tidak jangan urusi kata mereka sudah sampai sebelumnya hei Muhammad saya bicara apa Bicara Nabi. Saya diutus oleh Allah ini macam-macam Quran dibacakan, beberapa yang dibacakan. Lalu mereka spontan diislamkan, yang sudah Islam diperkuat. Spontan mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji. Jadikan perjanjian, perjanjian, perjanjian. Kata Nabi, kamu semuanya harus membela agama Islam. Dan membela perjuangan saya. Kata mereka, kita ahli perang. Apa mau sampai ya Rasulullah, kita akan laksanakan. Kita siap setia dengan mental dan fisiknya sekali dan segala sesuatunya kata Nabi inilah yang ada yang jawab ya Rasulullah apa ndak begini jangan-jangan kalau sampai sudah menang kita ditinggalkan oh tidak kata Nabi ini baru eh, sehidup semati bersama kamu Perang putih, perang merah kita bersama dengan kamu. Sampai al-mautul ahmar kata Nabi. Perang bersama. Mati hidup bersama. Perjanjian sudah beat semua. Sehidup semati bersama Nabi Muhammad SAW dengan membela agama Islam. Sudah perjanjian luar biasa. Akhirnya diangkat oleh Nabi 12 pimpinan sudah silakan pulang saja ke sana cepat-cepat sebelum subuh. Dan insya Allah saya akan ke sana. Sudah berangkat semua, belum semua berangkat. Sudah berangkat, berangkat, berangkat. Ada dua yang tertinggal. Entah masih sibuk apa, sibuk apa. Pagi-pagi kaum miskin dengar berita. Tadi malam ada konferensi kilat rahasia. Nabi Muhammad, Muhammad dengan orang-orang di Yasrib. Sudah cari semua. Tidak ada orang. Tinggal dua tangkep ini. Ditawan, dicancang ini, diikat dua orang ini. Disiksa luar biasa. Akhirnya dilepaskan. Orang-orang musyrikin Mekah melihat begitu, wah ini Muhammad cari membuat siasat baru. Kalau kita akan membuat kekuatan di sana, kemungkinan Rasul kuat menghantam dan menyerbu kita. Akhirnya mereka meningkatkan gangguan terhadap sahabat-sahabat Nabi. Sudah meningkatkan gangguan. Segangguan kau tambah meningkat, Nabi melihat, wah kasihan ini sahabat. Tersiksa, teraniaya, terganyang di sini Senin sana sudah kuat, Nabi memerintahkan, hei para sahabat, cepat-cepat kamu mengungsi, hijrah ke Yathrib. Memang Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat kalau ada bahaya umatnya atau sahabatnya diselamatkan dulu. Nabi yang menghadapi bahaya. Kalau ada kenikmatan, makan, minum yang enak, ya sahabat didahulukan, Nabi akhir, lain pemimpin akhir zaman <laughs> ya kalau pemimpin akhir zaman ada bahaya lari dulu ya kalau ada rotubah <laughs> ada keduren <laughs> ada keduren datang dulu ini pemimpin akhir zaman tapi Nabi tak begitu dalam keadaan peningkat meningkatnya gangguan kaum musyrikin dan kaum kafirin di Makkah sudah begitu kan Nabi sudah cepat kamu musi sudah diungsikan dihijaukan semua termasuk Sina Omar, Sina Uthman, sembunyi-sembunyi mereka jalan malam, pagi-pagi, sunyi begitu. Terus jalan. Hanya Sina Omar yang berani akan hijrah ke Ka'bah dulu jamaah-jamaah musyrikin golongan berjalan dan lebih ada dulu sana. Umar Ramadan, saya akan meninggalkan Mekah, akan hijrah ke Madinah. Apa ke Yathrib. Siapa yang mau istrinya jadi janda, anak jadi yatim, tunggu saya di bawah, bawah gunung sana. Kata Sina Omar. Nah, ini Bramai sono beras tegandanya berani ngomong sama sekali. Jadi siapa mau istri mau jadi janda, anak saya yatim, tungguin saya di bawah gunung saya. Saya akan jalan sendiri. Tidak ada yang berani. Nah, ini saya Umar ini. Iya. Nah, terus jalan semua sudah jalan semua sampai sini Mekah kosong sudah. Tinggal Nabi Muhammad SAW dan keluarga istri-istri dan Sayyidina Ali masih muda juga 20 19 usianya dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mau berangkat dilarang oleh jangan tunggu perintah Allah kosong sudah hanya dalam keluarga tidak bisa jalan apa kosong dalam keadaan bahaya umat yang diselamatkan Nabi mempertahankan keadaan sedangkan sangat bahaya loh. sudah kosong dan umpamanya digasa orang saya membantu cara cara akal biasa dohir tapi toh ada Allah subhanahu wa ta'ala melindungi melihat begitu kaum miskin cepat mengadakan komprensi kilat dipimpin langsung oleh Abu Jahal di satu tempat namanya dari Najwa mereka mempunyai tain atau klub mempunyai klub ya ada tempat berunding apa ke klub mempunyai klub tain Najwa dalam Najwa sudah kumpul sana berunding menceritakan bagaimana ini Muhammad kalau kita biarkan akan membahayakan kita kata mereka bagaimana pendapat saudara-saudara ada yang usul lebih baik Muhammad diikat tangkap ditutup kasus ini pendapat kurang tepat